Yang mana di sesi yang ke-36 ini kita masuk kepada bab yang ke-7 atau bab yang ke-6 akad rukuli Ramadan. Fikih tentang mengetahui bagaimana masuknya bulan Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada kajian dipersilahkan kepada Ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. قال المؤلف في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان الباب السادس أحكام دخول رمضان berkata penulis di dalam kitabnya Al-Akhbar As-Sahihah kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang hukum puasa Ramadan Al-Bab Sadis yang mana kita masuk kepada bab yang ke keenam. Apa saja bab yang telah kita lampaui? Pertama bab definisi puasa Ramadan. Kedua keutamaan puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan wajib fardu ain. Yang keempat surut diterimanya dari puasa Ramadan. Yang kelima mawani ataupun penghalang dari puasa Ramadan dan yang keenam akan di Ramadan hukum-hukum berhubungan dengan masuknya puasa Ramadan wafihi fusul al-faslul awal al-aslu fi sya'ban al Ramadan yakuna tis'an wa isrin maka di dalam bab yang keenam ini yang mana bab ini masih dalam keadaan luas sehingga penulis lebih memadatkan lagi dengan dimasukkannya pasal-pasal. Kemudian dimasukkan pasal yang pertama al aslu fi Sya'ban aw Ramadan yakuna tis'an wa isrin yauman. Maknanya karena bab masuknya bulan Ramadan itu luas dibagi di dalam matan dengan pasal-pasal untuk memperinci dan lebih mudah untuk mengambil kawatif, mengambil faidah dari segi hukum. Maka masuk kepada pasal yang pertama, akal dari bulan, baik Ramadan ataupun bulan Syaban, maka asal dari satu bulan di dalam Islam tis'an wa isrina yauman. Yakuna tis'an wa isrina yauman bulan Syaban dan bulan Ramadan adalah 29 hari. Maka ini berbeda dengan bulan Masehi. Di mana kita satu bulan kadang-kadang kebanyakan 30, kadang-kadang 31 dan jarang di 29 di bulan apa 29 Februari. Adapun lebihnya 30 kebanyakan ataupun 31. Maka ini hitungan di dalam bulan Masehi. Adapun akal di dalam bulan di dalam Islam adalah 29. Ini akalnya. Kemudian dia bisa lebih paling banyak 30. Itu saja. Namun akalnya 29. Kemudian bisa lebih paling 30. Kemudian setelah 30 apakah masuk 31? Tidak. Dihitung kepada bulan yang baru. Maka ini pasal yang pertama tentang mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kenapa? Karena dari sini kita mengetahui kapan Ramadan masuk. Itu maknanya. Maka bersiap-siap di bulan Syakban, di akhir Syakban, pertama mengetahui di sini. Kapan Syakban itu selesai? Kapan dihitung satu bulan? Apakah seperti di tarikh Masehi 30 ataupun 31? Jawabnya tidak. Tetapi apa dari satu bulan itu dia adalah 29 hari. Ini di dalam ajaran Islam dan di sini penulis Barakallahu itu menyebutkan pendalilan tentang permasalahan satu bulan 29 hari dengan menyebutkan 10 hadis-hadis. Dan tentunya penulis di sini mensyaratkan sahih. Kalau tidak sahih tidak dimasukkan ke kitabnya ini. Maka yang pertama seperti disebutkan di dalam matan yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar yang mana disebutkan di hadis nomor 116 Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna masyahud tis'un wa isruna fala tasumu hatta taruhu wa la tufiru hatta taruhu fa in gumma alaikum faqdiru lahu muttafaqun alaih wa lafdu li muslim maknanya di dalam pendalilan yang pertama di hadis yang pertama dari 10 hadis Pertama diambil oleh penulis dari yang paling kuat, hadis mutawafun alaih. Dan diambil di sini lafadznya lafadz Muslim karena di lafadz Al-Bukhari sedikit berbeda itu maknanya. Maka ini adalah hadis yang pertama yang mutawafun alaih dari abdillah bin Umar. Inna masyhur tis'u wa isrun. Seperti apa lafadz inna di lugatil Arabiyah memberikan makna tafsir seperti hadis yang terdahulu dari Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat." Dan begitu pun di dalam ayat Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Dari dua contoh ini memberikan makna tafsir di dalam lubang Arabiah. Apa maknanya? Inamal a'malu biniyat maknanya tidak ada amalan yang diterima kecuali tergantung dari niatnya. Dan begitupun di dalam Al-Quran inamal mu'minuna ikhwah tidak ada yang namanya mukmin kecuali mereka ikhwah saling bersaudara. Ini makna yufidul hasan. Begitupun di sini inama sabru tis'un wa isrun yufidul tafsir memberikan makna pembatasan sehingga maknanya Masyahru ila tis'un wa isruna yauman. Tidaklah satu bulan itu kecuali 29 hari. Ini faedah di dalam hitungan satu bulan di dalam Islam. Satu bulan itu adalah 29 hari asalnya. Maka berkata Nabi setelah itu, Fala tasumu hatta tarauhu. Wala tuftiru hatta tarauhu. Janganlah kalian berpuasa Ramadan sampai kalian melihat hilal. Maka di saat kita masuk misalnya sekarang di bulan Syaban dan di ujung-ujungnya 28 atau 29 maka di sini kita hati-hati. Kata Nabi, "Fala tasumu hatta tarahu." Janganlah kalian puasa Ramadan tangannya habis bulan Syawal dan masuk kecuali kamu melihat hilal Ramadan masuk. Dan juga disebutkan faratu tufiru hatta tarawu. Dan janganlah kalian keluar dari Ramadan masuk kepada bulan Syawal melaksanakan hari Id hatta tarawu sampai kalian melihat hilal bulan Syawal tersebut. Ini akalnya. 29 hari satu bulan itu dan tidak berpindah bulan kepada bulan kecuali dengan melihat hilal. Itu dia hukum Islam. Bukan melihat kalender. Di kalender sudah dicetak lima tahun yang akan datang bulan Ramadan di 2001 sekian. Di 2002 sekian. Apa? 2022 sekian. Di 2023 sekian. Di bulan Anu dan sebagainya. Maka itu tidak menjadi hujah. Hujah di dalam Islam adalah melihat hilal. Kemudian bagaimana melihat hilalnya? Ini faedahnya tidak boleh berpuasa, maksudnya dan habis kecuali terlihat hilal. Dan tidak boleh berbuka, maknanya Ramadan habis dan masuk kepala bulan bulan Syawal, satu Syawal, hari Id, kecuali dengan melihatnya. Kemudian disebutkan, Fa'in ghumma alaikum biru lahu. Jika tidak terlihat dari hilal, maka biru lahu. Makna biru lahu disempurnakan. Maka faedah dari hadis ini, Innama asahu tis'u wa isrun yufidul asr Maknanya matahu ila tis'u wa isrun yauman. Maknanya tidaklah satu bulan itu kecuali 29 hari. Lalu bagaimana jika terlihat hilal dalam hari ke-29 maka telah masuk bulan itu. Jika tidak terlihat hilal dikarenakan mendung maka digenapkan 30. Itu maknanya. Kita berikan contoh lebih mudah. Pada hari ini misal, hari ini adalah 29 Syaban. Pada hakikatnya berapa? 21 dan Oh, dan akhir. Sekarang ini 21 Jumat dan akhir. Kita anggap malam ataupun tadi siang 29. Maka malam ini malam tempat melihat hilal besok Ramadan atau tidak. Itu maknanya. Kenapa? Karena bulan itu asalnya 29. Sekarang Syakban 29. Maknanya besok akalnya adalah Ramadan. Namun syaratnya harus kita melihatnya. Maka jika hari ini 29 Syakban, pemerintah kita jazakumullah khair dari pihak MUI dan dari pihak presiden mengumumkan melaksanakan rapat. Dilihat di titik-titik pantai di Indonesia. Maka disimpulkan lihat atau karena sekarang ini musim penghujan mungkin tidak terlihat dari beberapa titik. Lalu yang terlihat bagaimana? Yang tidak terlihat bagaimana? Misalnya disimpulkan. Hari ini terlihat hilal di maghrib biasanya di saat matahari tenggelam di situ akan timbul hilal. Bagi mereka orang-orang yang ahli teropong dan ahli hilal, mereka akan mengetahui bulan baru masuk. Lihat terlihat bulan sabit kecil di ufuk barat biasanya. Itu juga saya belum pernah diberitahu seperti itu. Terlihat hilal misalnya. Berarti bulan 9. Lalu besok itu satu ya. Kemudian di hadis disebutkan ini yang diinginkan salah satu hatta Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Maka jangan puasa Ramadan kecuali telah datang hilal Ramadan. Kain alaikum jika tidak terlihat hilal. Misalnya pihak MUI menyebarkan dari ahlul hilal disimpulkan di rapat tidak terlihat satu titik pun dari hilal. Kenapa? Mendung di mana-mana. Apalagi di musim sekarang, musim penghujan, mendung, tidak terlihat apapun. Ya sudah, kesepakatan para ulama Indonesia yang kita wajib taat kepadanya Allah wa Rasul walil amri minkum dan diberitakan oleh presiden bahwa besok tetap Syaban. Kenapa? tidak terlihat hilal. Jadi hukumnya bagaimana? Fakbiru lahu kata Nabi. Dan nanti akan ada riwayat-riwayat genapkan menjadi 30 hari. Jadi besok bagaimana? Karena malam ini tidak terlihat hilal, besok dihukumi masih Syaban tidak boleh puasa. Akhir dari bulan Syaban ditetapkan 30 hari. Ini hadis dari Ibnu Dari sini pasal yang pertama kita mengetahui Maksudnya bulan Ramadan dengan apa? Dengan perhitungan satu bulan itu 29 hari. Jika terlihat hilal, Alhamdulillah. Jika tidak terlihat, digenapkan 30. Seperti itu. Sehingga dalam permasalahan seperti ini tidak butuh perkara hilal, Tidak perlu butuh menyelisihi pemerintah dengan berdalih di Saudi terlihat hilal di Indonesia tidak terlihat. Nanti akan kita bahas permasalahan seperti itu. Pendalilan yang kedua dari Anas ibnu Malik diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Anas ibnu Malik kala ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa Nabi melaksanakan alat untuk istrinya. Wakana angkata rijluhu faqama fi masrubatin lahu tis'an wa isrina. Cuma nazala faqalu ya Rasulullah. Alaita sahrat. Faqala asyahru tis'un wa isrun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan juga dari Abdullah bin Umar. Muttafaqun alaih. Yang kisahnya sama. Anak Rasulullah SAW. as tis'un wa isruna laylan. Fala tatumu hatat'uhu. Fa in alaikum fa'akmilul iddah. Kalabim maka di sini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar disebutkan bahwa jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Namun jika terhalang oleh mega mendung maka saat minul iddah talatin. Disempurnakan satu bulan itu tiga 30. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lama ma'batis tis'un wa isruna lailah ahabbuhunna dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam falat bada abi faqultu ya Rasulullah innaka ahsanta an la tadkhula alaina tapi is awal isrim a'uddahuna faqala inna sahra tis'un wa isrun dan begitu pun dari Jabir yang maknanya sama seperti hadis Aisyah Diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Irtazala Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu safar." Fa kharaja ilaina sabah tis'a wa isrina fa qala ba'dul qaum ya Rasulullah innama asbahna at-tis'a wa isrina. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna safar yakunu tis'an wa isrina thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadayhi thalatha maratin Bi asabi yadayhi Kulliha Asalata wa bitis'in minha. Begini. Satu, satu, dua. Satu, dua, tiga. Seperti ini. Dan begitu pun di Umi salam. Dan begitu pun di Umar Ibn al Khattab. Maka dari hadir-hadir ini yang semakna di dalam matan dikisahkan mulai dari hadis anak dan Aisyah dan hadis Jabir dan Umi Salma dan Umar bin Khattab semuanya maknanya satu dan kedudukannya antara mutafakun alaih dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis-hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad saw melaksanakan ailah apa makna kailah? Dan di riwayat ihtazalna atau ihtazalan Nabi. Dan di riwayat dari Jabir Harafah an la ala ba'di ahlihi syahra. Di dalam hadis yang banyak ini di dalam matem menceritakan bahwa Nabi bersumpah melaksanakan ailah maknanya bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Maka seorang laki-laki dia pemimpin di dalam keluarga. Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamuna Alam nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Baik istri yang satu atau istri yang dua, tiga, empat, dia pemimpin. Maka jika istri-istrinya melaksanakan perkara-perkara kemungkaran yang membuat marah suaminya, maka suaminya harus untuk membenarkan. Tidak dibiarkan kemungkaran yang ada. Karena dia seorang pemimpin dan dia akan dipertanyakan pertanggungjawabannya seperti di hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar muttafaqun alaih, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan kalian. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti. Dan laki-laki adalah pemimpin dari ekosistem terkecil ataupun susunan kemanusiaan terkecil dari rumah tangga. Maka dia pemimpin dari anak dan istri-istrinya. Akan ditanya pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Jika ada kemungkaran di rumah maka dibiarkan maka kembali kepada suami sebagai pemimpin. Maka dari landasan ini, laki-laki yang soleh tidak menginginkan kemungkaran di rumahnya. Jika istrinya melaksanakan perkara yang tidak baik di dalam rumahnya, atau dia keluar tanpa izin, ataupun keluar tanpa hijab, ataupun ataupun yang makruh maka suami melarainya. Namun jika terus terulang dan terus terulang, maka bisa si suami ini karena dia pemimpin di rumah tangga dan dia menginginkan kebaikan untuk dirinya dan istrinya sesuai ucapan Allah ku ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wahai orang-orang yang beriman ku anfusakum takutlah atas dirimu dari api neraka dan juga jadikanlah istri-istri dan anak-anak kalian itu takut dari api neraka maka keberuntungan seorang perempuan yang menikahi rajul yang soleh dia akan mengajak kepada pintu surga. Maka di saat ada kemungkaran, maka dilerai kemungkaran itu. Namun misalnya istri-istrinya masih tetap dalam keadaan kemungkaran, maka bisa jadi si suami sebagai pemimpin untuk memberikan tindakan-tindakan seperti pemerintah menindak dari rakyatnya. Maka di sini yang dilakukan Nabi kepada istri-istrinya bukan hanya satu, Dohirnya banyak dari istrinya dengan al-ailah di embargo. Tidak didatangi dan ditiduri oleh Nabi satu bulan. Maka Nabi bersumpah tidak mendatangi mereka satu bulan. Jadi ini kenyataan ya ibadah Allah. Seorang laki-laki yang merupakan pemimpin. Maka di saat dia memberikan embargo tidak datang kepada istrinya yang dia gilir. Maka ini bagaikan Letusan yang sangat keras bagaikan guntur yang menyambar bagi mereka. Dan ini kenyataan bahwa laki-laki itu pemimpin sehingga dia membuat embargo, membuat istri ketara petir, ketakutan dan merasa sedih dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Satu bulan. Kita oleh para sahabat dan istri mereka di antaranya Aisyah, juga Hafsah, juga Umi Salamah, dan bahkan Umar mengetahui keadaan bagaimana Nabi melaksanakan ailah kepada putrinya Hafsah. hidup kemudian tanpa istri. Maknanya tidak mendatangi mereka para istri. Dan mereka menghitung. Bahkan Aisyah disebutkan tadi Semuanya menghitung. Karena perkara ini sangat berat dihitung hari demi hari. Pekan demi pekan. Sampai kepada satu bulan. Karena sumpahnya satu bulan. Maka di hadis Jabir jelas. Bahwa halafa Rasulullah SAW. An la yadukula ala di ahlihi syahran. Ala di ahlihi maknanya sebagian dari istrinya. Walau alam bukan semuanya. Satu bulan. Yang menjadi poin di sini di saat hari ke-29 maka Nabi Muhammad selesai dari hal sumpahnya untuk mengembargo selesai embargo 29 hari ini serata 1000 tahun maka pertama seperti biasa dia menggilir Aisyah maka di hadis Aisyah bahwa lama madat aku isrun layla a'uddahunna dakhala alaiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat badal abi. Fakultu ya Rasulullah, ka aksanta Allah tadukula alaina sahra Wa ka dakwata mintis awa isrin. Maka di saat datang kepada Aisyah, karena yang paling dicintai Aisyah, maka Aisyah di sini meskipun dalam keadaan rindu, namun tidak ingin suaminya yang merupakan nabi salah hitung atau menyelisihi dari sumpahnya. Maka di saat masuk, kata Nabi, aku memulai kamu duluan. Maka dia mengingatkan Nabi, ya Rasulullah, kamu bersumpah satu bulan. Ini baru 29 hari. Kemudian syahidnya di sini. Berkata Rasulullah SAW, Ina sahrat tis'a, Ina sahrat tis'un wa isruna yauman. Bahwa satu bulan itu 29 hari. Maka di hadis yang panjang ini dari yang banyak ini dari Aisyah Jabir, Umi Salamah, dan juga dari Umar bin Khattab, semuanya menjelaskan bahwa Nabi kembali dari pengasingannya ataupun dari embargonya kepada istri-istrinya yang mana dia bersumpah satu bulan aku tidak akan masuk kepada mereka maka di hari ke-29 malam ke-30 Nabi masuk maka di sini diprotes oleh Aisyah dan yang lainnya, ya Rasulullah, belum satu bulan. Kata Nabi, sebulan itu di dalam Islam 29 hari. Paham pendalilannya? Bahwa apa dari satu bulan itu 29 hari dengan pendalilan ini. Maka semua istri Nabi menghitung 29 hari Nabi sudah keluar. Ternyata Nabi mengatakan bahwa satu bulan asalnya 29 hari. Kecuali jika kalian tidak melihat hilal, maka genapkan 30. Maka inilah hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan satu bulan 29 hari. Kemudian kita beralih kepada hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas. Daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihi 'alal ukhra. Faqala ashar hakata wa hakata thumma naqasa bi thalitha ikhbi'an. Di dalam hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi mengatakan, "Ketahuilah satu bulan itu demikian." Nabi memukul tiga kali. Pertama, satu bulan itu demikian. Pertama, sepuluh. Kemudian sepuluh. Kemudian kemana mana kita bisa isbaan. Maka disebutkan satu dihilangkan atau Nabi Abi yang mengatakan bahwa satu bulan itu 29 hari. Dan begitu pun di hadis Ibn Abbas. Hatta Rasulullah SAW Abu sahra salam aman ratis'u wa isruna atahu Jibril fatala fat barat yaminu wa pertama sah. Dan begitu pun dari sini di dalam hadis Ibnu Abbas kita mengetahui bahwa Nabi masuk kepada istrinya 29 hari bukan perkara dari perhitungan Nabi. Tetapi diutus Jibril oleh Allah datang kepada Nabi. Maka ada Ibnu Abbas di saat hari yang ke-29 datang kepada Nabi Jibril diutus oleh Allah. Faqala qadzarat yaminu. Wahai Muhammad, telah terpenuhi dari embargo kamu, sumpah kamu untuk tidak mendatangi istrimu 31 bulan. Maka sekarang sudah masuk 29 hari, maka sekarang telah penuh satu bulan. Maka di lapor ini tamat syahr telah penuh satu bulan, ternyata jumlahnya 29 hari. Nabi datang kepada istrinya, istri-istrinya bukan atas hitungan dia, tetapi ini dari Allah diutus Jibril agar Nabi mendatangi istri-istrinya di hari yang ke-29, di malam ke-30. Karena satu bulan itu 29 hari. Maka kali ini pendalilan tentang permasalahan masuknya bulan Ramadan dan begitu pun dari hadis Ibn Abbas dan hadis Abi Hurairah Maka dari sini selesai pasal yang pertama. Maka di pasal pertama ini disebutkan oleh penulis bahwa satu bulan itu adalah 29 dengan pendalilan 10 hadis yang kami sebutkan. Yang mana 10 hadis ini semua yang menceritakan satu bulan itu 29 hari. Maka di hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah bahwa La bi sawm yawm wa yawmin ila an yakuna sayun yakumuhu ahadukum wa la tasumu hatta tarahu hatta tarahu fa maknanya satu bulan itu adalah 29 hari maka kalian melaksanakan puasa dan melaksanakan bulan 29 hari. Namun jika tidak terlihat rembulan hilal bulan bulan baru, maka genapkanlah 30. Inilah dari hadis-hadis 10 hadis yang mana derajatnya sahih yang menceritakan di bab tentang permasalahan bagaimana masuknya bulan Ramadan. Kafal yang pertama apa? Satu bulan itu 29 hari, bukan 30. Lalu kapan menjadi 30 jika tidak terlihat rembulan apapun the new moon butuh tidak terlihat maka digenapkan 30. Maka inilah asal dari permasalahan yang kita bahas di sini. Sudah ada Ya sudah, al-muadzin yuadzin. Barakallahu fikum.